tunggu-tunggu sudah tahu dan mari kita dan mari kita dengarkan Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Rubai Gus kepada beliau dipersilahkan. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para habaib para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula gini para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat ngewen ngawen Subhanallah, bluro Rahimatullah Alhamdulillahirrabbilalamin Saya bersyukur akhirnya bisa hadir ke majelis ini Karena tadi malam saya pengajian dari Rembang langsung masuk rumah sakit Semalam sempat dirawat di rumah sakit Rembang Alhamdulillah tadi pagi bisa keluar Bisa istirahat sebentar dan alhamdulillah hari ini bisa membersamai Bapak Ibu warga masyarakat Blora. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Sungguh berat rasanya dalam keadaan badan yang kurang fit saya harus datang. Tapi semuanya saya niati atas nama cinta. Bapak Ibu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka atas nama cinta itulah kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam ash shafii radhiyallahu anhu Beliau mengatakan, "Uhibbu salihina wa lastu minhum." Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Yang di belakang kelihatan, Bu? Lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah ibu-ibu, Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Karena ibu-ibu suka yang berdiri, mohon izin saya berdiri. Walaupun badan saya nggak fit, demi ibu-ibu saya berdiri. Allah kemayu nih, pasti rondo. Imam Syafi'i mengatakan, bu salihina walastu minhum. Ini mohon maaf. Ini seperti ini bukan kesalahan jamaah, tapi kesalahan panitia. Kenapa tidak cari tempat yang lebih luas? Saya berkali-kali bilang, ngundang pengajian Gus Miftah itu syaratnya cuma dua. Satu, lapangan yang luas. Nomor dua, sound system yang enak ini halamannya sempit sosialnya pas-pasan saya minta tisu cuma dikasih kayak gini kelihatan panitia garamnya cekak jual lemu-lemu sopo mau eh? oh, panitia panitia lemuak golek tisu lain iso saya hari ini walaupun sakit masih dalam keadaan berpuasa ini tuh Pak Wakil Bupati saja saya itu Alhamdulillah dikasih keringanan oleh Allah walaupun sakit saya tidak pernah meninggalkan puasa jamur. jadi sehari puasa sehari tidak lebih jenengan mbak jenengan dengan enggak? Bu, ini mendingan mas mas agak geser, mbaknya agak di sini biar sana nggak ketutupan. Agak sini aja kasihan. Mas, mundur dulu mas, apa apa? Kalau bantu antar, mundur dulu buat teman-teman. Lihat dari ini. Coba ibu-ibu agak sini, agak sini. Jangan aku biar sana kasihan. Agak sini aja bu. Agak sini bu, kasihan yang sana. Siap untuk tenang? Bisa dilanjutkan? Bisa. Itu bisa lanjut banyak orang. Imam Syafi'i mengatakan, Ohibu salihina walastu minhum." Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Kenapa Imam Syafi'i mencinta mengatakan demikian? Diteruskan dalam kalimat berikutnya. La'ali an anala bihimu syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Saya kasih contoh. Salah satu guru utama dari Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas. Beliau adalah kiai guru besarnya Imam Syafi'i. Gara-gara Imam Syafi'i mencintai Imam Malik, satu saat Imam Malik pernah bermimpi ketemu dengan kanjeng Nabi. Di dalam mimpi itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad nitip salam untuk Imam Syafi'i melalui Imam Malik. Padahal mohon maaf, sebagaimana Bapak Ibu tahu, kalau kita mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah itu adalah Kanjeng Nabi. Tidak mungkin Kanjeng Nabi diserupai setan. Tetapi kalau jenengan mimpi ketemu Pak Wabuk Blora bisa jadi itu Birando. Karena selain kancing Nabi bisa diserupai oleh siapapun, tapi kancing Nabi tidak bisa. Karena Imam Syafi'i bergaul dengan orang soleh seperti Imam Malik, Imam Malik sampai bermimpi ketemu didatangi kancing Nabi. Dan Anda tahu, mimpi tersebut kanjeng Nabi nitip salam untuk Imam Syafi'i. Saya doakan yang hadir semua bisa mimpi ketemu kancing Nabi. Amin. Kalau saya meyakini orang NO itu cintanya dengan kancing Nabi luar biasa. Maka bagi orang NO mimpi ketemu kancing Nabi itu bukan sesuatu yang mustahil. Amin. Inilah cintanya orang NO. Gak perlu demo, gak perlu macam-macam. Cukup menunjukkan cinta dengan kancing Nabi melalui Maulid dan Betul? Sementara orang-orang di luar sana mencintai kanji Nabi pakai demo, aksi bela Nabi. Kalau kita tidak penting, aksi bela tauhid, tahlilan, aksi bela Nabi, maulitan, aksi bela negara, istiqosahan, aksi bela ulama, manakipan, aksi bela ilmu, sorokan, aksi bela Quran, semaan, aksi bela janda, ialah marah. Ada janda di sini? Wahai para janda ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga Bapak nanti ya janda semakin di depan kalau angsor nikah sama janda enak leh ibarat numpak jalan ora perlu ngajari melayu dhewe. Ya ya kewer-kewer. Akhirnya apa? Imam Malik begitu bangun perintah kepada santrinya untuk mendatangi Imam Syafi'i membawa pesan bahwa kanjeng Nabi nitip salam kepada Syafi'i melalui gurunya Imam Malik. Sampai rumahnya Imam Syafi'i, santrinya matur. Pak Kiai Syafi'i, saya diutus oleh Kiai Imam Malik membawa kabar gembira. Ditanya sama Imam Syafi'i, kabar gembira apakah yang dibawa oleh Imam Malik guru saya kepada saya? Anda mendapatkan salam dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Kiai Imam Malik. Syafi'i orang yang beradab, Syafi'i orang yang berakhlak. Begitu mendengar dapat salam kanjeng Nabi melalui Imam Malik, Imam Syafi'i tahu harus membalas sesuatu penghormatan dengan sesuatu yang lebih baik. Idza kuyitum bisalamin ketika kamu mendapatkan penghargaan dengan sebuah salam fahayu bi asani minha maka kamu harus membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Apalagi ini salam dari Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berniat memberikan hadiah kepada santri ini. Disitulah kemudian kita harus sering bergaul dengan orang soleh. Karena semua yang ada dalam pribadi orang soleh itu bisa memberikan keberkahan. Bahkan dikatakan an-nadru ila wajul alim bahwa ibadah memandang wajahnya kiai itu ibadah. Maka kalau pengajian pandanglah wajahnya. Maka kenapa saya suruh kalian minggir? Karena mereka datang ingin memandang wajahku, tidak ingin memandang bokongmu. mung salai panitia gone sempit sehingga kita tidak bisa pandang-pandangan saya kalau ngaji dengan begengget itu Pak, dengan PSK itu saya katakan kepada begengget memandang wajah kiai ibadah apa jawaban begengget beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dah opo iso ngeloni mari saya langsung lari mencari tempat terbaik matane akhirnya setelah buka-buka lemari Imam Sami tidak mendapati sesuatu baju yang lebih baik daripada yang dia pakai apa yang terjadi jubahnya dicopot karena itu adalah jubah terbaik kemudian diberikan kepada santri ini santri ini senang mendapat jubah jubahnya Imam Syafi'i. Akhirnya begitu pulang dengan perasaan gembira, ketemu dengan Kiai Imam Malik. Le, kamu dikasih apa sama Syafi'i? Dikasih jubahnya Syafi'i Pak Kiai. Apa kata Imam Malik? Karena cintanya Imam Malik kepada Syafi'i, Imam Malik mengatakan, boleh nggak saya pinjam jubahnya? Untuk apa Kiai? Akan saya cuci jubahnya Syafi'i kemudian air cucian yang akan saya minum. Ini dalil bantahan kepada orang-orang Wahabi yang mengatakan orang-orang soleh itu tidak bisa memberikan keberkahan. Maka dulu saya sangat tersinggung ketika Ustadz Wahabi mengatakan air sisa minum kiai atau air putih yang didoakan oleh kiai itu tidak ada keberkahannya. Waktu itu saya tersinggung kenapa? karena video klipnya itu yang dicantumkan Mbah Maimun Zubair. Maka saat itu saya mengatakan, wahai Ustadz Wahabi, silakan Anda datang atau saya yang datang. Kita diskusi, apakah pernyataan Anda itu benar atau salah. Bahwa orang alim dan soleh tidak bisa memberikan keberkahan. Contohnya jelas, Imam Malik mencuci jubah muridnya Imam Syafi'i kemudian diminum air cuciannya. Kenapa? Imam Malik waktu itu berkata kepada muridnya, ini Safi bukan orang main-main sampai kanjeng Nabi nitip salam melalui saya untuknya. Maka Bapak Ibu Rahimahumullah, disitulah pentingnya kita ketemu dengan orang soleh. Kalau kemudian kita menghindari orang soleh, Anda salah. Anak-anak dunia malam itu paling nyaman kalau saya mendatangi mereka. Saya kemarin Pak pengajian di Jakarta, mau pindah ke Kalimalang, mau pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang. Sepanjang Kalimalang itu ratusan PSK menjajakan dirinya di sana. Iseng kaca mobil saya buka, mereka melihat saya, langsung teriak, Gus minta mampir. Saya ngambilnya sama Pak? Lonte. Mereka teriak-teriak, selamat datang Gus Miftah, Presiden para lonte. kan saya galau. Nanti mampir di perkosa Gak mampir kok ingin. Akhirnya ya apa yang terjadi? Saya mampir pak. Saya ambil uang di ATM, saya bawa uang 10 juta, saya turun, semua PSK saya kasih uang 100 ribu, saya katakan sama mereka, tolong malam ini nggak usah bekerja, kamu saya bayar. Plak, plak, plak. Uang 10 juta habis, satu PSK 100 ribu. Saya kasih mereka semua, nyoh, nyoh, nyoh. Mereka bilang apa? Gus Miftah ini aneh, bayar tapi ragelem kelon. Matamu Emangnya aku cowok apaan? Dan saya yakin yang kuat menjalani semua itu jarang, Pak. Kalau jenengan ikut saya khawatir, mau masuk gak mau keluar. <laughs> Apa mana hansor? Gak mungkin gak mungkin kuat kamu mulai. Cah mau ngacengan. Wah. <laughs> Makanya bangsa segera menikah nih kalau ketemu jodohnya. Mbak-mbak, ibu-ibu, kalau mau cari menantu nikahkan anakmu dengan banser kenapa harus banser jelas kiai saja dikawal apalagi anakmu maka katakan kepada banser doakan Naya, doakan ibu relakan dia jadi imamku di bawah ridomu juga restumu majulah ibadah isi korohmu, calonku Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan করবা karena kecintaan Banser kepada Kiai besok Kiai masuk surga dikawal oleh Banser amin Banser kan tugasnya survei lokasi Berarti sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei sama Banser. Surganya siap, banser, uh, surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya metu meneh. Sampai Padahal Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Pak. Imam Malik tidak malu mencintai Imam Syafi'i. Caranya bagaimana? Imam Malik bahkan mengikuti kajian dan pengajiannya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya. Imam Malik gak malu itu pengajian muridnya. Tetapi setiap kali Imam Syafi'i ngaji, Imam Malik datang sembunyi-sembunyi di balik tembok. Kenapa? Karena Imam Malik khawatir kalau Syafi'i mengetahui kedatangannya akan mengganggu konsentrasinya. Begitu mendengarkan pengajian Imam Syafi'i, Imam Malik terkesima. Dia menulis kalimat di sebuah tembok di Masjid Nabawi. Kalau dulu Masjid Nabawi yang lama itu temboknya ada tulisan Imam Malik tapi sekarang sudah digempur oleh orang-orang Wahabi. Makanya kemarin saya lucu, ada akun di Instagram yang mengatakan perbedaan masjid bid'ah dan masjid sunnah. Katanya masjid bid'ah itu masjid di dalamnya banyak kaligrafi. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok gak nyambung. Imam Malik itu pernah nulis di tembok Masjid Nabawi dia mengatakan apa? Memuji muridnya. Man aroda ilmu nafis falehi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang mengendaki tahu ilmu-ilmu yang penting, hendaklah dia ngaji dengan Muhammad bin Idris alias Imam Syafi'i. Coba. Begitu selesai pengajian, Imam Syafi'i keluar melihat tulisan Imam Malik, Imam Syafi'i tersenyum. Kemudian di bawah tulisan Imam Malik, Imam Syafi'i menuliskan sebuah kalimat yang indah. Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang hebat padahal saya adalah muridnya Imam Malik. Guru cinta dengan muridnya, muridnya cinta dengan gurunya hari ini mohon maaf banyak murid itu yang mencintai guru pakai syarat kalau dulu zaman sahabat berangkat ngaji mereka membayar sekian dinar sodakoh niatnya apa supaya sodakoh saya ini menutup aibnya guru-guru saya supaya Allah menutup mata saya tidak melihat aib guru saya sekarang tidak murid malah berlomba-lomba cari airnya guru kalau wong munggah panggung di dilok kiai kok kacamatanan matane maka dari tadi teriak-teriak mbok kacamatanya dicopot kok kamu nafsu amat dengan mataku kacamata saya ini istimewa Pak Kiai saya umroh pulang melalui bandara Jeddah pakai kacamata, pakai tongkat. Polisi Jeddah semuanya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. keluarga Sampai bandara saya tanya, Pak Polisi, kenapa saya datang semua seluruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matanya. Santuy. Ya, supaya lebih hangat sebelum saya lanjutkan kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan bersolawat setuju? Ibu bapak minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Aku ini ngenteni tisu sing gede kok ya ora ono Tisu ora ono apa amplop. Hartono nyono medhot janji. Wah. Wis tau. Pamer bojo. Sugeng dalu. Balungan kiri. Pamer bojo. Ditinggal rabi. Cendol dawet. Pak Wabuk kenapa Pak Wabuk? Kecantol cawet. Kemudian. Iya kok iya, doa delok masih gede. Kok ini pengen nyedak karo aku ta. Ya ini gua dake sungai bengok. Kalau dia kere itu tisu lagi. Tak ingat-ingat sepanjang hidup. Selalu ala Nabi Muhammad. Banser orang ditinggal rapi terus ditinggal rapi ya, bareng-bareng. Selalu ala Nabi Muhammad. Nabi versi solawat. yo Hatiku orang setiap kali home di Martapura setiap kali pengajian home yang datang 500 ribu orang apa yang dipotong 400 ekor sapi kalau di Blora saya nggak yakin tisu ngomong Oh, menang 400 ekor sapi biasa. Sampai luar biasanya Tuan Guru, tidak ada satu rumah pun di Martapura yang tidak memasang gambarnya. Saya ajak Anda untuk mencintai Tuan Guru. Saya kemarin kaget juga. Saya pengajian di Lampung, mau naik panggung perut saya mules. Mau ke WC, nggak ada WC di lapangan. Akhirnya saya mampir ke rumahnya warga Begitu saya masuk ke rumah warga, ruang tamunya itu penuh dengan semua foto saya. Dalam semua apa pose, ada yang ngadep, lungguh, jengking, miring, Saya waktu itu bertanya-tanya, ini siapa kok masang gambar saya banyak amat? Saya pikir dia santri atau apa. Begitu saya selesai buang hajat, saya ketemu istrinya. Istrinya saya tanya, ini yang masang gambar siapa? Suami saya Pak Kiai. Suami kamu santri? Bukan. Suami kamu orang baik? Bukan. Suami saya itu preman terbesar di kota ini. Tiap malam dia mabuk. Tiap malam dia maksiat. Tetapi setiap kali dia pulang dari mabuk dan maksiat, pasti langsung nonton YouTube pengajian Gus Miftah. Jadi kalau jamaah ketawa dia mabuk ya melu guyu-guyu. Ini orang mabuk. Kendang matamu. Sampai bosok temen ya. Masa kiai gantengnya kau ini malah edan. Kekrek sampai. Eh, sing ngelok edan mau tak dongani. Muga-muga bojone ayu. Rondo anak Nikolas. Ini preman, sukanya mabuk. Tetapi setiap kali selesai mabuk, dia buka botol, pulang ke rumah yang ditonton YouTube pengajian dan pengajian Gus Miftah. Ini menunjukkan apa? Ahli maksiat pun masih seneng dengan pengajian. Makanya disitulah kemudian saya tidak membeda-bedakan jamaah saya. Semua orang yang mau ngaji saya terima. Saya malam-malam kalau di rumah jalan ke Malioboro. Ada orang mabuk di pinggir jalan, saya kumpulkan, Saya ajak sholat berjamaah. Orang-orang baru pegang botol, tiap hari mereka mabuk di situ. Saya datangi mereka. Saya ceramai sebentar, saya ajak sholat. Manut, pemabuk. Begitu subuh, ayo le subuhan, deh Wong mabuk semua. 20 orang, 15 orang. Allahu Akbar. Begitu saya baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kamu. Karena ini zamannya orang mabuk, mereka jawabnya apa? Eh. Makanya di Jogja saya banyak dihujat sama kiai-kiai. Dasar miftah goblok Wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Apa jawaban saya? Ditompora, ditompora urusannya cangkemu, Tapi urusannya pangeranku. Kalau mereka sholat nunggu gak mabuk, pertanyaan saya, sholatnya kapan? Wong mereka tiap malam mabuk. Akhirnya anak-anak bertanya sama saya, Gus, benar ada hadis yang mengatakan orang yang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab benar. Bagaimana dengan sholat kami? Saya jawab, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. botol sosro matamu coba saya mau hitung-hitungan sebelum saya lanjutkan saya mau tanya sama bapak ibu masyarakat Bluro warganya Pak Arif nih. saya mau tanya orang yang datang ke lokalisasi orang yang datang ke tempat karaoke ke tempat-tempat maksiat ke tempat hiburan malam itu orang susah apa orang senang Orang susah apa orang seneng? Kalau Anda mengatakan orang seneng, Anda salah. Itu orang susah nyari seneng. Karena susah nyari seneng ke tempat karaoke. Maka saya bilang karaoke itu namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan di situ? Karaoke apa itu kadorok dibuka oke mereka itu orang susah karena susah nyari seneng di tempat hiburan makanya anak-anak dunia seperti itu namanya wanita penghibur pertanyaan Kenapa mereka susah mencari tempat kesenangan di tempat maksiat? Jawabannya sederhana, karena mereka belum merasakan nikmatnya taat. Karena mereka belum merasakan ini baru ini loh pengajian nyumbone sungkiai di buah langit, ini baru ini. Eh, mesti korban babalu kafe sok kabeh Nyugo kiai balang Bancok Ini pengajian paling los Los rarewel Sok kafe Gaspol rim Ngerti tak zoom ya kayak mau. Kirim patroli. Tapi jilbabe NU. Oh. Sing jilbabe NU tak dongake mlebu surga. Amin. Jilbabe. Ya Bu. Tak kai tisu muga-muga dadi Bupati Blorong. Lanang aja salam. Orang yang datang ke tempat maksiat itu orang susah yang mencari kesenangan. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat maksiat? Karena mereka merasa tidak nyaman di pengajian maka dengan alasan itulah kenapa pengajian Gus Miftah saya buat menyenangkan supaya ahli maksiat itu mencari kesenangan di tempat pengajian bukan di tempat maksiat. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Lebih baik ahli maksiat. Gue ngopo meneng lebih baik ahli maksiat para pemabuk mencari kesenangan mereka nyaman di tempat pengajian daripada mereka mencari kesenangan di tempat kemaksiatan maka caranya gimana pengajian harus menyenangkan jangan menakutkan maka ngaji itu mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul menyenangkan bukan menakutkan Wonten mawon mereka itu datang pengajian wis susah tandur rong panen dodol ra balik modal neng omah bar padu karo bojone polisi iki neng ning kantor galak neng dalan galak he he he ning omah ketemu bojone ki kiki kiki kiki Lane kan neng dalan dalane galak. Tak tilang. Wow. Ning omah ndi hasile? Kiai wae bojone galak-galak. Apa meneh polisi. Tapi bapak-bapak yang punya istri galak, yakinlah besok di akhirat seksamu akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Makanya kalau anda punya istri galak bersyukurlah. Kenapa pak? Walinya Allah itu rata-rata istrinya galak pak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya kalau Pak Wabung bawa Pak Blora istrinya galak itu dua kemungkinan satu kemungkinan Anda akan diangkat sebagai walinya Allah. Amin. Amin. Yang kedua, min alamatil satrok. Jadi yang saya lakukan sama mereka itu apa? Menciptakan dan menumbuh kembangkan ahli maksiat seneng dengan orang soleh. Ahli maksiat seneng dengan pengajian ahli maksiat mau bersolawat mencari kesenangan di tempat pengajian bukan di tempat kemaksiatan Sallu ala Nabi Muhammad Salli wa sallim ya ngono, duwe bojo cangkeme cerewet kan turu cekel cangkeme. Oni oh, masengin. Mandi bar selawat Fatihah. Wis di Fatihah tetep cerewet gampang tambahin yasin sak tahlil. tenang Pak, kalau itu bukannya keajaiban sholawat wong-wong Wahabi kadrun-kadrun niku lak golek kesalahan kula kaya ngopo. Mila kula kandha kali Gus Muhammad. Awake dhewe iki bener wae lho digoleki salahe. Apa ngantek apa meneh yen awake dhewe salah. Mila kula kandha bener mawon tiyang ahlus sunnah niku ini digulai salah no pemenang nganti salah. milo aja nganti salah. Maka sekian banyak bulian macam-macam, tapi ku lebih santai mawon. Carane pripun? memperbanyak membaca sholawat tolak balak tolak bully pakai sholawat bojo kula niku yu sedina maca solawat minimal ping 10 hari, bojo bojoku tak wayuh yo angel tenan soalnya solawat kuat tenan bojo kula niku mlebu ruang operasi ajeng dioperasi tasik nyekel tasbih tasbih ra iso dicopot nganti pingsan pun kena bius sing diwaca kok biasa selawat ning wingi ngomong kali kula Barlono kan sana kita sih proses penyembuhan abah kan saya sakit bu abah nikah lagi saya jawab sorry saya tidak akan menikah lagi kenapa abah saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara Oh ya aku ngomong-ngomong berbanding Arab kamera orang Nah, bujuku lo lorong malah lo sayang banget nih. Eh. Tiga minggu sekali dirawat nang Kuala Lumpur. Kula jenengan aja muga-muga bojo lo dan mari. Amin. Kula mlebu kamar, bojo lo nutupi rai, Bu. Kenapa, Mbak? Eh, kenapa kamu nutup muka? Maaf bah, bedak saya ketebalan. Saya jawab, saya tahu bedak kamu memang tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Ono Pak Wabuk. Pak Wabuk mlebu kamar malah nyanyi. Tek iki aja nggo dolanan. segede kentongan. jadi jadwal ngaji agak terganggu berkumpul suku lorong jadi banyak reschedule gara-gara ini tapi insya Allah saya tipe suami yang setia amin setiap kota ada bisa ngelucu nopo pulau pak lor pulau itu lagu kuburan. saya itu orang mati hari kedua moro kuburan gue pasangin wah Wong mati ku dhewe mau kirimi tahlil karo Yasin. Ngopo mau gawangi pasange? Abu ah, Jukula wasiat Gus. Apa wasiate? Kula angsar Nabi mena yen kuburane mbon garing. Jadi kula iki pasti yen garing. Ulalah musim mudan hanah. Ora garing garing. Wong lanang iki disifat kaya codot gak kandani. Ya rumakno, tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Katanya jadi ingin. Aku ketemu bojo. Kulo aku lalu mas seminggu mulai tak niati sama takhir, tekan omah oh, bojoku men pak disitulah eh, saya bersedih balik mencintai orang soleh supaya ketemu karo kancing nabi amin Tuan Guru Zaini Abdul Ghani niku nade paring dawuh niki inti pengajian sore niki tolong jenengan emot-emot, nggih Tuhan guru niku nanti dawuh kan? Kamu beragama Islam sudah berapa tahun? Nyuwun saya Pak, jenengan yo ini lima enam. Berarti dari kecil Islam kok. Berarti dari 56 tahun kalau kemudian ngerasa nikmatnya Mojo sahadat umur 6 tahun berani jenengan wis bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sudah 50 tahun nyekseni kanjeng Nabi Muhammad saya umurnya 50 tahun berarti sudah 60 tahun lebih nyekseni kanjeng Nabi Muhammad sebagai orang Islam pertanyaannya kata Tuhan Guru apa? sahadat saya tahun bersaksi kenapa selama itu kita tidak pernah mimpi ketemu kanjeng Nabi berarti ada yang salah dengan Islammu salah dan termundi parek umurnya berapa parek 39 orang itu tua banget ya ada tua ini pak masa tua-tua banget kok bro harus bilang tua tua-tua Pokoke mbiyen mbokne ngidam nguntal kalender. Ya. Lah kula beda, kula takoni wong Gus, napa kok Gus wintar rambuté gondrong? Niku sing pinter bapak kula. Jaman mbok kula meteng kula bapak kula sregep kirim sampo. Gondrong. radong, paradong. Ora dong kowe. Yo ngene, iki apa iki? Esa pemuda Pancasila, PSAT, Banser, ngono ngaji kabeh, alhamdulillah. Pemuda Pancasila ngaji terus, ora. Wira banget aja. Usia Pak Arif 39 tahun, berarti lebih dari 30 tahun nyekseni kanjeng Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa selama itu kita tidak pernah mimpi ketemu kanjeng Nabi? Kata Tuan Guru, berarti ada yang salah dengan Islam. Salahnya di mana? Orang-orang yang belum mampu ketemukan Nabi adalah orang-orang yang kurang cinta kepada ulama ahli warisnya para nabi. Niku ngendikane Tuhan Guru. Jenengan ngaku Islam, tetapi mimpi ketemukan kanjeng Nabi mawon dereng berarti rasa cintamu dengan kiai itu diragukan Milo yang jenengan pengen mimpi ketemu kanjeng nabi kata tuan guru sarate gampang tambahkanlah rasa cintamu kepada ulama aladinahum warosatul anbiya syaratnya namung niku Lopo Gus Miftah bunga-bunga ngoten niku tau mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Niku urusan kula karo Kanjeng Nabi wallahu a'lam jenengan reso maksa kula ing cerita kula yo ora bakal cerita soalnya mimpi soal kanjeng nabi niku ana kode etik jurnalistik loh iya tak saat ini lah wong bunga-bunga di depan orang saya mimpi ketemu kanjeng nabi mesti dia dituduh hoak makanya lah jenengan mimpi ketemu kanjeng nabi kalau mau cerita ceritalah dengan kiaimu terdekat dengan orang tuamu. Jangan diceritakan kepada orang lain. Kula dongake jenengan bisa mimpi ketemu kanjeng Nabi. Mandroani fil manami fasayarani fil yakto. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka seolah-olah dia melihatku di alam nyata. Sarate namung siji, seneng karo kiai. Carane pripun? Nyawang raine kiai. Ora kok belakangi kaya ngono kuwi. Aku ning ngene kuwi madhep delok ning kono. Sing salah aku. Heh, aku. Malah nyawang sing jilbabe ping. Kan kalian berdua beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Imam Tahlim mengatakan al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton ilmu tanpa guru guru ne setan Mila le sahabat-sahabatku angsor ngomong cek nom o oh guru sing akeh masa depan NU itu ada di tangan kalian lah jadi angsor angsor sing apik sesuk masa depan NU akan terjamin kebaikannya kalau pesen ya kalau bocah-bocah ansor bloro leh jangan ada lagi bahasa-bahasa banser ansor menolak pengajian jangan siapapun Ustaz yang datang ke Bluro, silakan datang silakan ngaji rungok nih tapi begitu pengajian ngelek-ngelek NU ngelek-ngelek Pancasila ngelek-ngelek NKRI datang takoni apa karo ngel ekrek cangkeme tapi kalau belum belum Ustaz sing elek ansor. Ojo. Aku sayang karo ansor. Jangan sampai ansor kena fitnah suka mengubarkan pengajian. Ansor bangsa tuh sering kena bully, betul? Kalau bela nih bangsa dibully lima ribu komentar tangan Tapi saya tidak kecil hati. Kenapa? Yang membuli lima 15 ribu pada saya. Membuli saya 15 ribu komentar. Tapi yang memberikan like dan jempol 75 ribu. Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Neng lah jomblo ya beda. Kenapa jumlah rek lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Loro Tapi mau hadir di dalam mimpi kita. Syaratnya gampang. Tambahkanlah rasa cintamu kepada ulama dan kiai. Jangan pernah meninggalkan kiai. Ini penyakit di Blora, Solo, Jogja. Pengajian gak mau mundang kiai. Hanya mendengarkan radio. Padahal si jenis radio ini ada suara tanpa wujud. Lah suara ini ada wujud jenenge ento. judule antuk mila kula gawe lagu judule antuk son sanggore semiki mas yo tak guru nentut mondoke nang orang orang mungkin nengoraci. Ngoraji. Lak guru nentut mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Bila kula dongaki, sedaya sing rawuh dengan kemantapan mencintai guru-guru ahli sunnah. Insya Allah kita dipertemukan dengan kanjeng Nabi minimal dalam mimpi. Amin piye wis ketemu insyaallah sesuk ning surga bareng kancing Nabi. Almaru ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak meriki mergo tresno karo Kanjeng Nabi dengan mengadakan Maulidun Nabi, insyaallah sesuk ning surga bareng kancing Nabi. Jenengan tindak meriki mergo seneng cinta karo wong soleh, sesuk ning surga bareng wong soleh. Jenengan tindak meriki seneng karo kiai, kula dongake senajan ora duwe nasab minimal mambu kiai mambu kiai ini luwih happy daripada kiai mambu sing paling kok mambu kiai mambu tapi lan ning donya senengane mung artis dangdut Rio Macan Ayu Ting Ting Anyah Nela Karisma Sesok kue ning padang masar bakal kumpul karo jaran goyang bisa melebuh ning padang masar bos loro sapa nena karisma langsung maju buka titik Moga-moga sedaya sing rawuh betul-betul cinta dengan ulama yang soleh. Amin. Amin. Jam setengah enam dereng sholat ngasar. Amin pengajian dianggap selesai dilanjutkan nanti malam di tempat yang berbeda Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma arzuqna istiqamah Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah Allahumma arzuqna ziyaratan makkah wal Madinah Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah Allah arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah Allah arzuqna bi alfi alfi buah Allah arzuqna bi alfi alfi barakah Allah arzuqna bi alfi alfi karamah Allah arzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allah arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allah arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa nabina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq matur nuwun bluro bapak panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Alhamdulillah Hasanah yang telah disampaikan oleh Gus Miftah semoga kita bisa mengambil